Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru dalam artian pembahasan yang baru yang kita akan baca di dalam kitab ini. Wa inna pembahasan ini sudah sering disebutkan oleh para ulama dan juga para asatidah serta para mustafidin mengenai apabila dijumpai sebuah dalil dohirnya ta'arud paham ya sebuah dalil dohirnya bertabrakan kontradiksi paham ya tahu kontradiksi bertabrakan dohirnya bertabrakan seakan-akan tuh dalil yang satu dengan yang dua nggak sesuai gitu ya nah itu bagaimana solusinya jalan keluarnya bagaimana bagaimana cara kita biar bisa memahami dua-duanya apakah dinasikh, dimansuh atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Nanti ada yang disebutkan dengan na'am barakallahu fikum disinkronkan terlebih dahulu. Sinkronkan atau sinkronkan antum digabungkan. Ya, digabungkan terlebih dahulu cocok atau tidak, sesuai maknanya atau enggak. Kalau enggak bisa disinkronkan, enggak bisa digabungkan, maka nanti ada yang namanya ar-rajih wal marjuh. Paham ya? Ada yang ini yang roja ini yang marju, roja itu yang kuat, marju yang lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Babun fit ta'arudi bainal adillati wa tarjih. Bab seputar nah barakallahu fikum terjadinya ta'arud yaitu kontradiksi, pertabrakan antara dalil-dalil wa tarjih dan bagaimana cara mentarjihnya. Nah, tarjih itu dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan, bagaimana cara menguatkan itu bagaimana. Nah, sudah kita lewati dan banyak contoh-contohnya ya yang sebelumnya kan kita lewati masalah hidayah itu. Masalah hidayah di dalam Al-Qur'an ada dua penyebutan. Rasulullah terkadang ditiadakan gak memiliki hidayah. Terkadang dalam ayat yang lain Rasulullah memiliki apa? Hidayah. Nah, yang ditiadakan ini hidayah apa? Yang ditetapkan bagi Rasulullah itu hidayah apa? Kan perlu tahu. Seakan-akan panakut ya. Di dalam ayat yang lain Allah taala mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Berarti satu. Nah, seakan-akan dengan ayat yang satunya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu dan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dohirnya ta'arud enggak dohirnya? Dohirnya dua ayat ini berseberangan bertabrakan, kontradiksi. Terus apa yang kita lakukan solusinya? Kita sinkronkan. Tahu sinkronkan ya? Tahu? Disinkronkan, digabungkan. Untuk menggabungkan di antara dua dalil ini, apa makna yang pertama, apa makna yang kedua. Paham ya? Nah, solusinya bagaimana? Ternyata yang ditiadakan, yang ditiadakan tadi, ternyata hidayah apa? Hidayah taufik. Engkau wahai Muhammad Eh, Allah Taala menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Hidayah apa maksudnya? Taufik, ya enggak? Ayat yang satunya yang kelihatannya dohirnya ta'arud berseberangan tadi, bertabrakan tadi. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Nam, sungguh engkau telah memberikan petunjuk, bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Naam, hidayah adalah dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah yang bentuknya al-irsyad membimbing, na barakallahu fikum ad menunjukkan wal bayan menjelaskan. Setiap orang kan bisa. Antum misalkan atau sebagian kita orang tua masih awam, kita bisa ngarahkan. Pak, ini haram, enggak boleh, ini bid'ah, ini syirik. Bisa ngarahkan, bisa membimbing, bisa menunjukkan. Tapi untuk menerima, untuk mengambil hatinya enggak bisa. Paham ya? Dalam artian hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tadi itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Kisahnya siapa? Rasulullah dengan dengan Abu Talib pamannya, paman yang Rasulullah sayangi, yang Rasulullah cintai dan bahkan pamannya sendiri pun juga mencintai Rasulullah dan membela dakwah Rasulullah dan bahkan ketika Rasulullah masih kecil pun diajak dagang ke ke Syam. Bayangkan itu. Tapi hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Summa qala rahimahullah babun fit ta'arudi bainal adillati wa tarjih. Kemudian na barakallahu fikum al-muallif rahimahullah memberikan bab yang baru bab seputar ta'arud yaitu pertabrakannya atau berseberangan terjadinya kontradiksi, berseberangan, bertabrakan antara dalil-dalil yang ada dan bagaimana cara mentarjihnya. Naam. Allah rahimahullah, berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, perhatikan situ ya. Ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'atin aqsami. Ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'atin aqsami. Arba'atin aqsami ya. Soalnya harapannya terkadang sahih terkadang untuk menyesuaikan pantun tidak masalah. Seharusnya mudhaf enggak tanwin terkadang tanwin bisa juga. Dan namanya apa namanya? Darurah syi'riyah. Terkadang fi'il aja bisa tanwin di dalam pantun itu. Aneh kan? Tapi kita katakan darurat syairiyah. Jadi alasan itu paling menang dah. Kalau dalam pantun, fi'il aslinya nggak boleh tanwin aslinya kan? Di dalam pantun bisa tanwin fi'il. Doroban tuh bisa. Paham ya? Kotalan bisa. Menyesuaikan tadi itu. Nah, menyesuaikan saja atau istilahnya apa? Barisan akhir dalam pantun ke puisi. Dikenal dengan darurat syairiyah. Jadi nanti kalau untuk belajar nahwu bahasa Arab, kalau sudah kena bertemu darurat syairiyah, nggak enggak bisa dilawan lagi. Karena antum kasih kaidah ya gitu terus. Ya, eh, mudhaf mudhaf asli nggak ditanwin, tapi di sini ditanwin. Karena nanti bawahnya juga ada yang mirip gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, tapi apakah di sini karena keliru tulisannya ataukah tidak? Ya kita ikutin saja ya. Nah, Allah seandainya itu keliru berarti yang benar ya'ti ala arba'ati aksami. Paham ya? Tapi kalau seandainya itu benar, ya'ti ala arba'atin aksami, arba'atin tanwin kenapa dzarurah syiriyah? sudah itu aja. Dzarurah alasan yang paling kuat sudah itu. Nah, dalam masalah Nah, barakallahu fikum berubahnya sebuah kaidah secara tiba-tiba dalam pantun atau puisi. Kita lihat. Qaulu rahimahullah ta'arudu an-nutqain. Naam. Bertabrakannya dua nutqain, nutqain dua ucapan. Dua ucapan maksudnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Al-Qur'an juga ucapan, ucapan Allah Subhanahu wa taala, As-Sunnah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa Wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Naam. Jadi ucapan ta'arudun nutqain bertabrakannya nah barakallahu fikum atau kontradiksinya dua ucapan maksudnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah ay al-muradu bihi al-kitab sunnah Ini perhatikan perseberangan, pertabrakan, kontradiksi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah li'anna al-Qur'ana kalamullah dikarenakan Al-Qur'an kalamullah. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz dan maknanya. Beda dengan hadits qudsi. Kalau hadits qudsi, na barakallahu fikum, itu apa? Yang dari Allah taala apanya? Lafaznya atau maknanya? Maknanya ada pun lafaznya dari Rasulullah SAW. alaihi Maksudnya ya, walaupun hadits qudsi karena apa? Dinamakan hadits qudsi karena hadis itu dinisbahkan kepada na barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Suci. Paham ya? nafi fi mayarwihi an rabbihi sebagaimana akan kita lewati nanti dalam ilmu mustalahul hadis insyaallah taala. Kita lihat sini Waqad qala Allah Ta'ala dan sungguh Allah Ta'ala berfirman anhu mengenai Al-Qur'an tersebut hadza kitabuna yang tiku alaikum tiku alaikum bil haq." Ini adalah kitab kami. Na barakallahu fikum yang nam telah mengucapkan dengan benar untuk kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Al-Qur'an ini adalah al-haq, datang dari Allah Subhanahu wa taala dan benar isi dan kandungannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di di dalamnya. Na'am barakallahu fiikum. Jadi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala bukan makhluk, dari Allah taala dimulai dan akan kembali lagi nanti di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan barakallahu fikum al-muradu bil kitab fil ayati al-Qur'an. Yang diinginkan dengan kitab di sini dalam ayat adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalamnya siapa? Kalam jalla wa ala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Huruf-hurufnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang diucapkan, yang dibaca di dalam Al-Qur'an itu semuanya apa? Allah azza wa jalla. Adapun tintanya, kertasnya, paham ya? Jilitannya Al-Qur'an mushaf itu Al-Qur'an nah barakallahu fikum yang telah terjilid eh, kemudian tintanya kemudian kertasnya makhluk bukan makhluk jangan keliru ya nah barakallahu fikum suaranya ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim suaranya itu makhluk bukan suaranya makhluk bukan suaranya makhluk kalau yang yang kita dengar Ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, kita dengar sesuatu nggak? Nah, yang kita dengar itu apa? Nah, bacaannya kalamullah ya, tapi suaranya makhluk. Fa tuh sautul kori wal kalamu kalamul bari. Suara-suara makhluk, al kori yang baca tadi. Fa sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Ucapan-ucapan Allah taala. Maksudnya ya, karena Al-Qur'an maknanya adalah apa? Al-Qur'an al-makruh yang dibaca. Eh, Al-Qur'an mana al-makruh yang dibaca? Yang dibaca itulah kalamullah. Ada pun yang membaca makhluk atau bukan? Yang membaca. makhluk. Makhluk. Paham ya? Karena yang baca manusia. Kan itu. Nah, yang dibaca? kalau dibaca kalamullah. Dan keliru ya. Na'am barakallahu fikum fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Itu kaidahnya di dalam masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Na'am. Kita lihat di sini. Wa sunnah nutqun Nabi SAW dan sunnah juga ucapan Rasulullah SAW oleh karena itu disebutkan dalam pantun tadi apa ta'arudun nutqaini fil ahkami nah bertabrakannya berkontradiksinya dua ucapan di dalam hukum-hukum maksudnya apa ucapan Allah dan ucapan Rasulnya maksudnya adalah Al-Quran dan as-sunnah nah dan ini sering kita jumpai nanti namanya nasalah ta'arud kontradiksi pertabrakan, perseberangan dohirnya saja Yaqulu rahimahullah Berkata rahimahullah, at-ta'arudu ya'ti ala arba'ati aqsamin. Bayyanaha biqaulih bahwasanya ta'arud, ta'arud itu kontradiksi, berseberangan, bertentangan secara zahirnya, terbagi menjadi empat macam atau empat jenis. Beliau menjelaskannya dengan ucapannya, imma umumun aw khususun fihima aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma aw fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin dhahar ini barakallahu fikum hafizakumullah menjelaskan tentang pembagian masalah ta'arud nanti ada yang namanya ta'arud dua dalil dalil pertama maknanya umum dalil yang kedua juga umum nah seakan-akan bertabrakan ketemu umum dengan umum ya enggak nah dalil yang umum bertemu dengan dalil yang umum bagaimana ini caranya menggabungkannya nanti ada pembahasannya terkadang juga ada dua dalil bertabrakan Berseberangan zahirnya. Naam antara dua dalil yang khusus. Yang pertama dalilnya khusus, yang kedua adalah khusus. Bertemu. Nah, ini bagaimana cara mensinkronkannya, menggabungkannya bagaimana? Nanti kita lihat juga pembahasannya. Ada juga yang berseberangan, ta'arud, bertentang. Nah, seakan-akan zahirnya bertentangan gitu antara umum dan khusus secara mutlak. Yang satu dalilnya umum. Yang satu dalilnya apa? Umum. Yang kedua dalilnya apa? Khusus tapi apa? Naam barakallahu fikum, naam mutlak. Jadi nanti ada khusus yang mutlak, ada khusus yang sifatnya apa? Khusus dari satu sisi, tapi sisi yang lain umum. Oh ya, secara mutlak itu khusus dalilnya, memang benar-benar khusus. Ada juga satu dalil ditinjau dari sudut pandang ini umum. Ditinjau dari sudut pandang ini khusus itu loh. Satu dalil padahal. nah, nah itu bagaimana nanti juga ada pembahasannya. Ada juga barakallahu fikum mahabbatakumullah. Naam barakallahu fikum. Empat saja ya tadi ya. Empat saja ya. Pertama, berseberangannya dua dalil yang umum. Yang kedua, berseberangnya dua dalil yang khusus. Kontradiksi terjadi pada empat pembagian. Pertama, terjadinya kontradiksi terhadap dua dalil yang masih umum. Satu. Kedua, terjadinya kontradiksi, kontradiksi tabrakannya seakan-akan dalil bertabrakan, bertentangan di antara dua dalil yang dua-duanya apa? Khusus. Yang ketiga, terjadinya kontradiksi. Nah, barakallahu fikum atau berseberangan di antara dua dalil yang satu umum, yang satu khusus secara mutlak. Yang keempat, yang terakhir, terjadinya kontradiksi atau na'am barakallahu fikum berseberangan atau bertabrakannya. Secara dohir dua dalil yang bertabrakan tersebut, tapi apa? Dari sisi yang satu umum, yang satunya apa? Khusus min wajhin, khusus tapi dari dari satu sisi. Dari sisi lain dia umum itu. Nah, nanti kita lihat. Qala al-muallifu rahimahullah bayyana rahimahullah fi hadainil baitain al-aqsam al-arba'ah. Al-muallif rahimahullah menjelaskan di dalam dua pantun ini pembagian yang empat wahia yaitu al-qismul awal pembagian yang pertama at-ta'arudu baina amain. Nah, terjadinya kontradiksi antara dua dalil yang masih umum. Paham ya? al qismu tsani pembagian kedua, at-ta'arudu baina khassain. Terjadinya kontradiksi di antara dua dalil yang masih yang dua-duanya khusus. al qismu tsalis pembagian ketiga, at-ta'arudu baina 'amin wa khassin mutlak. Adanya kontradiksi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus secara mutlak. Maksudnya khusus secara mutlak itu secara dohirnya memang dalilnya khusus gitu. Oh ya? Nanti karena ada khusus yang tidak mutlak Maksudnya bagaimana? Khusus gak mutlak itu maksudnya satu dalil dilihat dari sudut pandang ini khusus, tapi dilihat dari sudut pandang ini umum itu loh. Berarti gak mutlak. Paham belum antum? Fadzari. gak boleh bingung ya, jangan bingung ya. Kalau khusus mutlak itu antum melihat dari sudut mana saja ya khusus itu loh. Paham ya? Mau sudut kanan, kiri, depan, belakang ya khusus itu loh. Tapi kalau khusus yang min ini, kalau antum lihat dari sini, dari pojokan sini, dari apa dari sudut pandang yang sini khusus. Tapi kalau dilihat dari yang sini umum, maksudnya memiliki dua makna gitu loh. Dalilnya itu memiliki dua makna. Terkadang makna yang dilihat dari sini khusus, dari sini umum. Itu berarti nggak mutlak. Kalau mutlak bagaimana mutlak tadi khusus mutlak? Ya secara bahannya mutlak, khusus itu. Nggak umum balas syai'. Nah, kita lihat. Secara mutlak secara keseluruhan maksudnya biar nanti nggak bingung ya. Khusus secara mutlak secara keseluruhan gitu. Kemudian al-qismur rabi' pembagian yang keempat, at-ta'arudu baina 'amin wa khasin min wajhin. Ini yang ana sebutkan tadi. Terjadinya kontradiksi atau berseberangan atau bertabrakan antara dua dalil. Yang pertama umum, yang kedua khusus dari satu sisi. Paham ya? Berarti dari sisi lain umum. Paham belum? Seperti itu. Jadi memang dalil macam-macam dalil itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat Hadhihi aqsamu ta'arudi al-arba'ah tsumma qala rahimallahu Inilah pembagian nah mengenai terjadinya kontradiksi empat macam. Kemudian muallif rahimallahu berkata, siapa muallif? Al-Imam Al-Amriti rahimallahu taala. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Menjamak, mensinkronkan, menggabungkan di antara dua dalil yang ta'arud Eh, apa arti ta'arud tadi usana Bertabrakan, kontradiksi, berseberangan dohirnya. Apa hukumnya? Na barakallahu fikum fal jam'u baina ma ta'aradahuna fil awwalaini wajibun in amkana. Maksudnya apa? Maksudnya menggabungkan mensinkronkan antara dua dalil yang berseberangan. Nah, pada yang pertama mana yang pertama tadi? Al-qismul awal, al-qismus dua-duanya itu menjamaknya wajibun in amkana wajib mensinkronkan jika mungkin itu pun jika masih me memungkinkan kalau tidak memungkinkan ya jangan disinkronkan ada pembahasan solusi yang berikutnya nanti wa haitsu la imkana fatawaqqufu malam yakun tarikhu kullin yu'rafu kalau enggak mungkin dijamak enggak mungkin disinkronkan enggak mungkin digabungkan maka tawakuf eh? tawakuf orang-orang yang tawakuf Nah, barakallahu fikum, nah, bahasa Arabnya mutawakifun, Paham ya? Mutawakkifun itu dia enggak barakallahu fikum eh, tidak bisa mengikuti yang umum, yang satunya tidak pula yang satunya. Jadi dua dalil yang apa tadi? Dua-duanya umum. Tapi ternyata enggak bisa disinkronkan. Enggak bisa dijam'. Itu bagaimana tawakuf? Paham ya? Ini pun apa dengan catatan kalau tidak diketahui apa? Tarikh sejarah duluan mana yang satu atau yang kedua. Kan ada dua dalil. Dalil pertama sama dalil dua itu duluan yang mana gitu loh. Munculnya. Kalau duluan yang pertama, berarti yang kedua bisa dikatakan apa? Nasikh. Yang pertama mansukh. Bisa solusinya. Ya enggak? Nah, yang pertama dulu termasuk ayat dalam Al-Qur'an yang sudah dihapus lafadznya dan hukumnya, orang dikatakan anak sepersusuan kalau sudah menyusu berapa kali? Berapa? sepuluh kali nyusu. Dulu dalam ayat Al-Qur'an ada tapi dihapus apa? Dihapus lafadznya, dihapus hapus hukumnya. Ini kan kalau seandainya kita nggak tahu kan kontradiksi dengan hadis yang ada bahwasanya lima kali nyusu sudah apa? dianggap anak susuan. Nah, ini bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan ini? Enggak mungkin sinkronkan ini. Dilihat dulu sejarahnya. Duluan mana kira-kira? Oh, duluan yang pertama. Yang pertama itu namanya mansukh, yang kedua namanya apa? Nasih. Nasihnya itu yang diamalkan, mansukhnya yang yang tidak diamalkan. Oh, maksudnya ya, seperti itu para fikum mudah ya caranya cuman ya harus tahu gitu loh. Namanya. Jadi yang diamalkan yang kedua yaitu apa bahwasannya seorang dikatakan anak sepur susuan kalau sudah menyusu lima kali kenyang. Paham ya? Enam lima kali kenyang. Disebutkan para ulama tidak perlu panjang lebar, lima kali kenyang tersebut ima dia nyusu langsung atau misalkan ditaruh di dalam botol sama saja. Yang penting diminum sampai kenyang. Eh, air susu dari ibu tersebut sampai kenyang. Kalau nggak sampai kenyang bagaimana? 20 kali nyusu tapi nggak pernah sampai kenyang. Anak sepesan bukan? 20 kali nyusu. nggak sampai kenyang tapi. Anak sepesan bukan? Tidak. Tidak. 5 kali nyusu itu sekali nyusu kenyang. Lepas. Nanti nyusu lagi gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini sudah 20 20 kali nyusu, tapi setiap kali nyusu nggak kenyang. nggak masuk. Itu sekedar globalnya seperti itu. Syahidnya barakallahu fikum, kapan kita, kita tawakuf? Kalau tidak mengetahui tarikh sejarahnya. Mana yang duluan? Dalil pertama atau dalil kedua? Kalau nggak tahu bagaimana tawakuf sudah. tawakuf masih nggak menghukumi itu loh ya. Tapi kalau tahu bagaimana? Ada nasikh, ada mansukh. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau dalam Al-Qur'an itu perhatikan ayat yang masih menghalalkan khamr itu masih ada dalam Al-Qur'an. Ayatnya ya, lafaznya masih ada lafaznya. Tapi ternyata kok di dalam ayat yang lain khamr haram, ya enggak? Judi haram. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Apa kontradiksinya tadi? Apa arti kontradiksi tadi? Bertabrakan. Eh, zahirnya bertabrakan atau berseberangan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Dijamak enggak mungkin, disinkronkan. Lihat sejarahnya. Ternyata duluan mana? Duluan ayat-ayat yang pembolehan khamr. Paham ya? Ayat yang mengharamkan belakangan turunnya. Berarti apa? Yang belakangan itu sebagai nasikh, yang duluan sebagai apa? Mansukh. Yang diamalkan yang mana? Nasikhnya. Mahum soalan ya Nah, barakallahu fikum kita lihat dikit lagi. Fa in alimna waqta kullin fa fasani nasikhun lima taqaddama. Masyaallah. Bagus juga ini ya. Cuman kadang mau hafal itu belum sempat ya, tapi bagus ini kalimatnya ini. Mulai dari 125 sampai 127 itu bagus sekali itu. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana wa haitsu la imkana fatawaqqufu lam yakun tarikhu kullin yu'rafu fa in alimna waqta kullin minhuma fa thani nasikhun lima taqaddama. Nah, yang ketiga perhatikan. Jika kita mengetahui waktu, waktu duluan mana antara dua dalil itu yang datang, Duluan mana waktunya gitu ya. Berarti apa? Yang kedua itu nasikh penghapusnya. Eh, penghapus apa? Lima taqaddama terhadap dalil yang datang pertama. Amlum. Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ternyata berikutnya apa? Fazuruha. Sekarang ziarilah. Berarti yang pertama itu namanya apa? Ini kan kontradiksi tadi. Ini bagaimana ini kontradiksi ini, pertabrakan ini. Yang pertama Rasul melarang, kedua malah menyuruh ziarah kubur. Disinkronkan juga enggak? Mungkin di situ. Digabungkan. Akhirnya apa kita lihat? Duluan mana lafaznya tadi? Duluan larangan. Yang belakangan merintahkan. Berarti yang kedua itu namanya nasikh, yang pertama namanya mansuh. Paham belum, Asif? Mafhum soalnya ya? Naam. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, itu nasikh atau mansuh? kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur mansukh fazuruha itu apa nasikh nah mudah sekali yang penting paham itu mudah paham ya intinya paham itu nah barakallahu fikum Allah musta'an la nah, khair insyaallah kita lihat sini Nah barakallahu fikum syarahnya karena panjang lebar kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala sudah ada gambaran secara globalnya bahwasanya apabila terjadi Nah, secara dohernya dua dalil yang berseberangan, berkontradiksi atau bertolak belakang seakan-akan dohernya seperti itu, maka langkah yang pertama kali kita lakukan adalah disinkronkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa disinkronkan, tidak bisa digabungkan, maka mengambil langkah yang berikutnya dilihat tarik sejarahnya bagaimana. Ada nggak dalil yang awal atau yang kedua duluan mana? Kalau duluan yang pertama dengan yang kedua dilihat dulu, mana yang duluan. Yang duluan itu berarti mansuh, yang belakang berarti apa? Nasikh.